Ada satu pepatah dari Ibnu Qayyim Al-Jauzi, seorang pakar filosof uh, filsuf muslim dan juga seorang ulama terkenal dengan kitab-kitabnya. Buah karinya belum pernah mengatakan tentang cinta. Andaikan kamu tahu bagaimana Allah mengatur urusan hidupmu, pasti kamu akan meleleh karena cinta kepadanya. Bapak Ibu yang Allah adalah sebuah hal yang naluri dan alamiah ketika seseorang mencintai keindahan. Seketika seseorang mencintai kekayaan. Ketika seseorang menyukai kekuasaan, kedudukan. Tapi lupakah kita ada yang lebih indah daripada apa yang objek yang indah kita lihat? Allah lebih indah dari keindahan yang ada di alam semesta ini. Ketika seseorang mencintai kekuasaan dan kedudukan, Allah sangat kuasa. Allah kekuasaannya tidak terbatas. Ketika seseorang mencintai harta, Allah maha kaya. Ketika seseorang mencintai apa saja, maka yakinilah Allah memiliki apapun yang dibutuhkan manusia. Bahkan lebih dari apa yang kita butuhkan. Itulah Allah Jalla. Nah, tidak mungkin seseorang akan mencintai Allah kecuali dia akan kenal kepada Allah Azza wa Jalla. Maka agar kita paham tentang cinta kita yang sesungguhnya, maka kenalilah Allah dengan sebaik-baiknya. Di saat itu kita akan mengenal cinta yang sesungguhnya. Dan inilah yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Ya. Baik, bagaimana cara kita agar kita bisa memiliki cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla? Tidak lain adalah dengan mengikuti Rasulullah SAW, dengan mentaati Rasulullah SAW. Ya. Quran Surat Al-Imran ayat 31. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Qul katakan oleh Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian memang mencintai Allah, jika memang benar kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku." Bagaimana aku mewujudkan cintaku kepada Allah Azza Wajalla. Dan setahu saya tidak ada yang lebih mencintai Allah ketimbang Rasulullah SAW. Ada yang bisa mengalahkan cinta Rasulullah kepada Allah? Ya, tidak ada. Nabi Ibrahim cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, betul sampai-sampai Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah. Sehingga Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilu, Khalilur Rahman. Ya. Tapi Rasulullah SAW jauh lebih mencintai Allah ketimbang Nabi Ibrahim. Walaupun masing-masing memiliki cara yang istimewa dalam mewujudkan cinta mereka kepada Allah Subhanahu Nah, ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam hal hidup kita, dalam hal ibadah apalagi, maka di saat itulah cinta Allah akan Allah berikan pada kita. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menerima cinta seseorang, nah, apa kata Allah Aku akan menjadi kedua matanya yang dengan kedua mata itu dia melihat. Aku akan menjadi kedua telinganya yang dengan telinganya itu dia mendengar. Aku akan menjadi kedua tangannya yang dengan kedua tangannya itu dia bekerja. Akan akan aku akan menjadi kedua kakinya yang dengan kedua kaki itu melangkah. Maka tidak akan ada yang didapatkan seseorang ketika Allah menyertai hidupnya kecuali kebaikan dan kebaikan. Inilah cinta yang sesungguhnya yang akan membawa seseorang kepada kebaikan demi kebaikan hingga bahagia dunia dan akhirat.